Kang Gilbert. Sangat serius ya, kalau sudah diliput oleh media dari Amerika, Singapura dan Australia ini sangat-sangat serius sekali ya. Terlepas daripada kita cinta atau tidak kepada polisi ya, kita sebagai masyarakat harus membantu ya. Jadi kalau ada hal-hal yang mencurigakan ya sebaiknya dilaporkan ke polisi. Ini benar-benar sangat-sangat serius sekali. Itu aja makasih. Oke, Pak Indra. Halo, siang Bu. Selamat siang, Pak Indra silahkan. Ah, ya saya pikir ini mungkin kalau dari kacamata ini Bu ya, ah, orang awam akumulasi dari kekecewaan yang selama ini kan mungkin penanganan daripada pihak polisi. Ya misalnya ah, seseorang yang mengalami masalah itu kan kadang-kadang terkesan ada ya merugikan lah gitu. Sehingga mungkin ada ah, efek balas dendam bisa Bu. Tetapi di sisi lain ketegasan dari aparat uh, penegak hukum itu untuk menertibkan pemilikan senjata itu kadang-kadang kan cuma nanya setengah-setengah atau pas lagi begini baru debak debu. padahal kalau lagi tenang-tenang tidak diada, dilakukan dengan baik dan teratur sistematis itu tidak dilakukan nah mungkin dari hal yang lain ya saya rasa mungkin harus benar-benar adanya kerjasama antara semua aparat agar masalah ini jangan sampai melebar Bu karena berbahaya uh, orang asing akan takut berinvestasi di Indonesia Ah, karena aparat sendiri aja bisa ditembak bagaimana dengan kita orang sipil yang tidak punya keahlian apa-apa masih Bu ya Pak Ido kalau Halo, saya setuju dengan yang bicara sebelumnya baru saja ini. Nomor satu itu, ya harus tegas bahwa senjata itu harus dibatasi. Maksudnya yang nggak berhak itu nggak usah. Misalkan eh, orang-orang umum, atau yang pensiunan-pensiunan, terutama pelaksana pensiunan atau dulu yang mantan-mantan main dua atau apa itu ya itu senjata harus ditarik jadi omong kosong kan misalkan terus senjata masih dibiarkan ke orang-orang pada tadi pegang senjata orang-orang sebetulnya pentingnya itu sekarang kurang tegas pemerintah jadi itu saya kurang tegas senjata-senjata itu nggak ditarik jadi setengah-setengah itu aja Pak Masih. Iya. Pak Arifin? Ibu, pemerintah saya juga sama senjata api itu harus ditertibkan siapa yang tidak berhak tidak boleh pegang kalau yang sudah pensiunan tentara harus ditarik kembali, bukan untuk umur hidup. Nah sekarang yang menjadi problem itu kalau aparat kita sampai ditembakin begitu, berarti senjata api ini banyak yang tidak terregister atau tidak bisa dipertanggungjawabkan kemana. Jadi saya bilang ini memang kerja berat bagi polisi, tapi saya kira kalau dia harus action dari sekarang, ya lakukan. Mungkin kalau banyak yang tidak suka jadi kalau kita orang umum orang sipil kita nggak pegang apa-apa bodo amat tapi kalau aparat-aparat itu yang ibaratnya oknum yang menggunakan senjata api tidak seharusnya menurut saya itu harus diterima ya Ibu Arlina ya ya silakan Ibu ah, ya ini sih pendapat saya pribadi ya Bu saya rasa ini semua tuh akumulasi dari ketidakprofesionalan polisi yang bekerja di Indonesia Oke, okay, iya. Ya. Sudah cukup, Bu? Ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih kembali, Bu Arlina. Selamat sore, Pak Rudi. Selamat sore. Silahkan. Ini karena kurangnya keberanian dari pihak kepolisian untuk memberantas premanisme dan sekiranya para preman ini berlindung di HAM ini harus dilakukan Petrus waktu zamannya Soeharto. Terima kasih. Ya, Pak Pangga Bean. Selamat siang. Silakan. Ya, ini bahan introspeksi untuk kepolisian. Karena polisi ternyata tidak berubah. Kita lihat saja, sejak eh, informasi mengenai rekening gendut, itu seolah-olah dipendam masalah itu. Dan bermunculan level-level yang berikutnya terkait kasus Jokowi Kilo. Tentu di bawah juga tidak mau tinggal diam di para jenderalnya bermain, yang di bawah juga anak buah juga bermain. Kita lihat saja contohnya, banyak polisi yang bersembunyi di balik pohon hanya untuk menjebak orang-orang yang eh, salah jalan atau dicari-cari kesalahannya. Jadi yang sakit hati sama polisi tidak hanya teroris sebenarnya, masyarakat juga banyak jadi tidak, tidak heran kalau polisi kalau tidak berubah ini akan terus menjadi masalah antara masyarakat dengan polisi terima kasih selamat sore Pak Jainal silahkan ini kalau polisi kita kan memang masih kotor ya jadi kalau sekarang mau masuk polisi harus pakai uang mau naik jabatan pakai uang jadi polisi akhirnya nggak disukain masyarakat karena ya begitulah dari dari kesalahan orang kata orang tadi benar itu makanya polisi itu introspeksi diri jadi orang masyarakat mungkin cuma mendoakan jangan nampak mungkin si teroris itu jadi yang polisi introspeksi diri terus mestinya polisi itu dilatihan silat itu jadikan gedut-gedut begitu nggak bisa lari ya kan kalau diajarin silat tiap hari kayak tentara begitu kan berani melawan itu teroris polisinya kebanyakan kebanyakan kebanyakan lemak ya ya begitu lah bisa bergerak lah. Gitu. oke Pak Firman halo Pak Firman halo silahkan ya silahkan Pak Firman ya penyerangan anggota polisi ini akan terus berlanjut ya Bu ya kalau eh, apa apa institusi kepolisian itu tuh eh, tidak merubah performanya yang eh, biasa dilakukan oleh pejabat atau oknum polisi jadi uh, kita itu tuh dari pihak polisian itu tuh bisa merubah citra baiknya. Sekian, terima Selamat petang Pak Prabu. Selamat malam. Silahkan Pak. Yang pasti pelakunya adalah orang yang terlatih dan tidak bermoral. Juga pengecut alias banci karena tidak berani berhadapan langsung. Jadi kepada pelaku maupun kelompoknya mestinya malu dan bertobat apa yang diperjuangkan kalau melukai orang lain tidak ada hanya merusak terima kasih Pak Edi ya silahkan ya menurut saya eh, karena hukuman teroris di Indonesia itu terlalu ringan eh, jadi kalau dia orang ketangkap paling ya 10 tahun dapat potong remisi habis itu bebas lakukan lagi ditangkap lagi ya paling begitu aja gitu loh Nah, jadi kalau bisa hukuman untuk teroris tolong diperberat, kalau perlu dihukum buang aja orang seperti begitu. Terima kasih. Ya, Pak Budi. Halo. Silahkan. Ya, kalau menurut saya sih ini pasti ada hubungannya dengan teroris ya, karena kalau diakuin bahwa yang jago, yang lemaknya itu jago, pasti ada unsur militannya di situ dan menurut saya yang perlu diperbaiki adalah kinerja intelijen negara yang semakin lama kalau saya perhatikan semakin menurun dan ini kalau diteruskan bisa berbahaya sama investasi ekonomi dan semuanya jadi pertama yang perlu diperbaiki adalah untuk intelijennya kemudian baru penegakan hukumnya ya itu aja terima kasih ya Pak Harko. Ya ini kelihatannya sih yang eh, yang bertika ini kan aparat ya, jadi bukan teroris nih kelihatannya. Jadi sebenarnya pemerintah sendiri dan para petinggi-petinggi angkatan darat polisi sebenarnya sudah tahu siapa ini. Nggak mungkin kagak, ya kan? Nah cuman tinggal kita tahu sendiri kan negara kita ini sekarang ini udah nggak ada hukum gitu kan aparat polisi uh, ah, TNI aja bisa baku hantam gitu nah tinggal sekarang pemimpinnya aja mau nyelesainya bagaimana ini kan efeknya jelek banget ya di mata internasional uh, bagi untuk turism, perkembangan investasi jadi ibaratnya negara udah nggak ada hukum nih gitu apa, eh, apa eh, polisi pada baku hantam itu aja coba pemerintah mesti berani aja kalau tadi kan kita udah tahu pemerintah tuh nggak akan berani nanganin kasus begini tertele-tele lah makasih Pak Sugianto Oke, saya menambahkan dengan uh, uh, saran yang sama, yaitu sudah sangat jelas yang berani menembak atau melakukan ini adalah orang yang sudah tahu situasi di dalam. Seharusnya dicari tahu siapa yang dibunuh itu bagaimana perilaku dan juga selama ini sepak terjangnya dan saya merasa yakin ini adalah uh, di antara mereka sendiri. Saya merasa tidak ada hubungan dengan yang katanya teroris, sangat tidak ada hubungannya. Terima kasih.